Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumu Thulatha hari Selasa 5 April 2022 bertepatan dengan hari ketiga dari bulan Ramadan yang mana pada kesempatan Ba'dal Asr Allah mengumpulkan kita di Masjid Asuraya yang mana berada di Provinsi Sulawesi Tengah di ibu kota Palu. Dan iklan ataupun pengumuman yang disebarkan berjudul Usul Salaf. Maka ini jumlah yang gue Mufidah. Belum selesai. Usul Salaf baru ikrobnya adalah mubtada' usul salaf fimada. Maka kita sempurnakan sekarang usul as-salaf atau manhaj salaf misalnya fi dakwah hakada. Idan intahat al-jumlah. Usul salaf fi dakwah atau usul salaf fil aqidah. Usul salaf fi fikhi Ramadan. Usul salaf fi muasarah azawjiyah dan yang lainnya. Maka kita masuk sekarang misalnya kepada usul salaf fi dakwah. Maka usul dari manhaj as-salafus saleh di dalam dakwah barakallahu fikum maka dia itu harus atamayuz minal firaq adallah. Dia itu harus menjadi penjeda dan menjadi pembeda dengan al-firaq adallah dengan kelompok-kelompok yang sesat. Maka tamayuz minal bidah wa ahli bidah wa syirik wa ahli syirik ini adalah usul dari dakwah ahli sunnah wal jamaah yang marah beristidal dengan ayat Al-Quran dan Al-Ahadith As-Sahihah. Adapun ayat Al-Quran di mana Allah berfirman, Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka Allah berfirman di dalam ayat ini bahwa barang siapa yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam padahal telah datang hujah tentang permasalahan tersebut kemudian diselisihi. mu'minin. Ditambah yang kedua mengikuti jalan selain jalannya ahlus salaf para sahabat tabi'in serta itba' tabi'in minal qurun al-mufaddalah nuwallihi matawalla maka di sini jawabul dari asyart dengan nuwallihi matawalla. Maka kami biarkan mereka dalam keadaan kesesatan. Dan kami akan setelah itu nuslihi jahannam wasaat masiro. Kami biarkan mereka terperosok, terpuruk kepada api neraka dikarenakan kesesatan yang Allah berikan kepada mereka, maka api neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Di dalam ayat ini menjadi pendalilan yang jelas. Wa may rasul mim ba'di ma huda wa Maka wa rasul man di sini adalah man syartiyah. Sehingga man syartiyah membutuhkan masuk kepada fi'lun mudhari' sebagai fi'lu syart dan sebagai jawabu syart. Waman yushaqiqir rasul. Maka barang siapa? Kalimat man di sini membutuhkan fi'lun mudhari' sebagai fi'lu syart dan jawabu syart. Maka makna fi'lu syaratnya dari segi i'rab yushaqiqi ar-rasul mimba di mata bayan alahul huda maka di sini asalnya yusakikina kemudian dihilangkan dikarenakan majzum maka dihilangkan ataupun asalnya yusakiki yusakik dia adalah majzum biman wa alamatu jazmihi di sini dengan sukun namun karena bertemu dengan as-sakinain yusaqiqi ar-rasul sehingga dikasrohkan. Maka di sini fi'lu syaratnya jelas. Wa may yushaqiq itu asalnya. Maka barang siapa yang menyelisihi para rasul wa yatabi' ghayra sabilil mu'minin dan yang kedua mengikuti jalan selain jalan ahli sunnah wal jamaah ini dia fi'lu syarat. Barang siapa yang menyelisihi rasul setelah datang petunjuk. Kemudian wa'atifah di sini wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin dan mengikuti jalan selain jalan ahli sunnah wal jamaah di sini semuanya fi'lu asyar barang siapa yang menyelisihi rasul dan mengikuti jalan selain dari jalan ahli sunnah wal jamaah apa balasannya nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam maka di sini di dalam ayat nuwallihi maka asalnya nuwalli fi'lun mudhari' yang majzum dikarenakan jawabu syarat wa alamatu jazmihi hadfu harfil ilah wa huwa ya maka al-kasrah nuwalli menjadikan pendalilan bahwa yang dihilangkan adalah ya nuwallihi ma tawalla maka jika seandainya fi'lu syarat terpenuhi apa itu menyelisihi rasul kemudian yang kedua menyelisihi jalan kaum muslimin manhaj ahli sunnah wal jamaah apa jaza ataupun jawab dari syaratnya nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira maka jawab syaratnya adalah kami memalingkan mereka dari jalan yang hak kemudian mereka akan masuk kepada api neraka dan api neraka adalah sebuluk-buruknya tempat kembali dalam ayat ini jelas pendalilan dan telah kami berikan i'rab agar menerjemahkan dengan baik dan benar, maka maknanya barang siapa yang mempunyai dua sifat menyelisihi Rasul dan menyelisihi jalan yang hak dari jalan ahli sunnah wal jamaah, menyelisihi akidah mereka, menyelisihi manhaj mereka, apa jawab syaratnya? Nuwallihi matawalla. Kami akan membiarkan mereka sesat dan memasukkan mereka kepada api neraka dan seburuk-buruknya tempat kembali. Maka ini adalah al-jaza min jinsil amal. Ini adalah balasan dari hasil perbuatan sesuai kaidah al-jaza min jinsil amal. Dan di sini pun seperti di, di dalam ayat yang lain. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka di saat mereka menyeleweng dan menyesatkan diri mereka sendiri dengan tidak mengikuti jalan ahli sunnah wal jamaah dari kelompok Allah azagallahu qulubahum. Allah memalingkan hati-hati mereka dari hidayah. Sama seperti ayat ini, namun lebih ringkas. Maka dari ayat ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita bahwa manhaj ahli sunnah wal jamaah dari usul as-salaf tentang permasalahan dakwah, maka wajib bagi kita untuk mengikuti Rasul dan juga di dalam dakwah mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan pendalilan yang kedua tentang permasalahan manhaj ahli sunnah wal jamaah dari usul as-salaf harus tamayuz. Di dalam dakwah harus menjadi penjeda dari kelompok-kelompok yang sesat. Selain tadi ayat yang pertama, maka ayat yang kedua Allah berfirman, "Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la subul bikum an Maka di dalam ayat ini pun maknanya semakna. Di mana Allah berfirman wa anna hada sirati mustaqiman. Maka ini adalah jalanku yang lurus. fattabi'u Diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya jalan yang lurus ini. Dan tidak cukup dengan perintah untuk mengikuti jalan yang lurus dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Maka digandengkan dengan perintah dan larangan kalau tadi fattabi'u filun amr, maka ikutilah jalan ahli sunnah yang hak ini. Kemudian digandengkan dengan larangan wala tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilih. Dan janganlah kalian mengikuti sempalan-sempalan dari agama Islam ini yang bukan dari usul, bukan dari ahli sunnah, tapi mereka kelompok-kelompok kecil yang datang menyempal seperti kelompok ahlul bid'ah maka fatafar rokobikum ansabilih maka kalian akan memecah dari kelompok yang benar. Maka untuk permasalahan ayat yang kedua ini telah datang asbabun nuzulnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Asbabul wurud ataupun asbabun nuzul dari ayat ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu khotta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khotton kabiran, mustaqiman bahwa Nabi menggaris di tanah dengan garis yang lurus dan garis yang besar. Summa khotta an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi menggaris-garis dari garis yang lurus tadi di kanan dan di kirinya garis-garis yang banyak. Gambarannya seperti tulang ikan. Jika kalian makan ikan, disisakan tulang iganya. Maka seperti itu keadaannya. Garis lurus, tulang iganya, kemudian garis-garis yang di kanan dan di, dan di kirinya. Paham ya? Seperti itu gambarannya. Kemudian setelah Nabi menggaris kanan dan di kiri, maka Nabi membaca ayat ini. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Maka dibacalah ayat ini bahwa ini adalah jalan yang lurus, jalan yang diperintahkan oleh Allah fattabi'uh dan dilarang untuk memecah darinya wala tatabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi Kemudian disebutkan oleh Nabi setelah menggambar garis-garis di kanan dan garis-garis di kiri, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadhi subul. Cabang-cabang yang di kanan dan di kiri ini dinamakan as-subul. Dari jamaknya cabang-cabang. Hadhi subul. Adapun cabang-cabang ini ala kulli sabilin minha asyaiton yad'u ilaihi. Adapun cabang-cabang tadi maka ada padanya syaitan yang menyeru kepada kesesatan. Setiap cabang-cabang ada syaitan yang menyeru kepada kesesatan. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad seperti kami sebutkan sahabatnya Abdullah bin Mas'ud dari jalan Asim an Abi Wa'il an Abdullah ibni Mas'ud. Maka mahalu hadal hadis. Asim di sini adalah Asim ibnu Abi Nujud, Asim ibnu Bahdalah, yang mana dia rawi yang soduk Hasanul Hadis. Hafalannya pas-pasan. Meriwayatkan dari Abi Wa'il, An Abi Wa'il, dan Abu Wa'il adalah Syaqiq ibnu Salamah seorang muhadis dan dia adalah tabi'i kabir yang meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Maka hadis ini hadis yang hasan dikarenakan Asim ibnu Abi Nujud ataupun Asim ibnu Bahdalah yang mana dia saduq hasanul hadis. Maka hadis yang hasan ini datang pula riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Mujalid Anisyabi an Jabir ibni Abdullah. Maka jalan yang kedua datang dari Jabir ibni Abdullah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Mujalid Anisyabi. Siapa Syabi? Amir ibnu Syarahil yang mana dia imam muhadis dari tabi'i meriwayatkan dari Jabir ibni Abdullah sahabi. Namun mahalu Mujalid maka Mujalid di sini adalah rawi yang doif. Maka dari dua jalan ini barakallahu fikum dari Abdullah bin Mas'ud datang dari Asim an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud maka sanatnya Hasan juga telah datang riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh ashabu sunan dari Husaim ataupun kita cukupkan di sini agar tidak panjang pentahrijan Cukuplah tahrij di sini dari dua sahabat dari Abdullah bin Mas'ud yang mana dia hasanun lidati ditambah dengan riwayat dari sahabat yang kedua dari Jabir dan di sanadnya ada Mujalid maka di ilmi hadis di ilmi mustalahil hadis hadis ini mendekati kepada sahih li ligoiri dinamakan hadis yang jayid di atas dari hasan lidati di bawah dari sahih li ligoiri maka dari sini karena manhaj kita, manhaj kita adalah manhaj al-muhadithun. Di saat mengambil istimbat di dalam hadis, maka kita periksa hadis ini ternyata hadis yang jayid, maka kita bisa mengambil hujah atas hadis ini. Maka hadis ini menceritakan sebab al-wurud turunnya ayat tadi. Yang mana Nabi Muhammad menggariskan dengan garis yang lurus dan besar dan mengatakan ini adalah jalan Allah yang lurus. Ini adalah agama Islam yang Allah turunkan kepadanya Nabi Muhammad dan para sahabat dan para tabi'i dan itba'u tabi'i maka ini garis yang lurus. Wa anna hada sirati mustaqiman. Fattabi'u. Maka dengan fi'lun amr ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tatabi'u subul Mungkin sudah nyala, dinyalakan satu lampu. Wala tatabi'us subul fatafarraqa bikum an Maka selisihilah jalan-jalan mereka yang sesat. Jangan mengikuti jalan yang sesat, tetapi mengikuti jalan yang lurus saja. Maka di dalam ayat dan hadis ini pun menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan manhaj ahli sunnah wal jamaah di dalam dakwah adalah at-tamayyuz bainal firaq adallah Dua ayat yang kami sebutkan ini menjadi pendalilan tentang permasalahan pendalilan Al-Qur'an bahwa manhaj ahli sunnah wal jamaah di dalam berdakwah di dalam menyeru kepada Islam harus at dan makna tamayyuz adalah menjeda harus membedakan. Harus an yufarriq menjadi furqan, menjadi penjeda, menjadi pembeda antara hak dengan yang batil, maka dakwah al-sunnah wal Jamaah makna tamayyuz di sini harus menjelaskan mana manhaj yang hak dari yang batil. Maka ayat yang ketiga yang semakna dengan ini yang menjadi pendalilan bagi kita bahwa usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah di dalam berdakwah adalah atamayuz menjadi penjeda dengan kelompok-kelompok yang sesat. Ayat yang ketiga adalah ucapan Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka ucapan Allah Jalla wa'ala wa'tasimu dengan fi'lun amr. Maknanya berpegang teguhlah. Wa'tasimu. Bihablillahi jami'an. Dengan tali Allah jami'an. Maka jami'an di sini mansub. Apa i'rabnya? Hal. Maka maknanya wa'tasimu. Berpegang teguhlah kalian. Fi'lun amr. Perintah dari Allah. Dengan apa? Bihablillah. Dengan tali Allah. Jami'an semua kaum muslimin berpegang teguh dengan tali Allah. Maka di sini mana poin pendalilannya? Wa'tasimu fi'lun amr diperintahkan kita oleh Allah untuk memegang tali Allah jami'an secara keseluruhan. Wala tafarraqu dan di sini wala lanya lanahiyah tafarraqu fi'lun mudhari yang majum dengan lanahiyah. Karena la nahiyah bimakna larangan. Maka makna wala tafarroku, janganlah kalian berselisih, menyelisihi dan menyempal dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka di dalam ayat ini jelas wa'tasimu perintah berpegang teguh dengan hablillah tali Allah. Jami'an semua kalian kaum muslimin. Jangan ada yang tersisa. Wala tafarroku dan larangan untuk berpecah. Maknanya berpecah dari manhaj ahlu sunnah yang hak ini. Kemudian telah ditafsirkan makna ucapan Allah Jalla wa'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an maka telah datang asar yang diriwayatkan oleh ashabu sunan dari Abdullah bin Mas'ud di diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di tafsirnya yang meriwayatkan dari jalan Husain akhbaron al-Awam an Sya'bi an Abdullah bin Mas'ud berkata Abdullah bin Mas'ud fi qaulihi bi hablillahi jami'an qala bi bihablillah ay al-jamaah maka berpegang teguhlah dengan al-jamaah. Siapa al-jamaah? Apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Al-Qur'an dan sunnah dan juga oleh para sahabat dan para tabi'in dan itba' at-tabi'in ini dia yang dinamakan dengan al-jamaah. Maka ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud seorang sahabi al-Jalil minas sabiqin al awalin dan mina ulama as sahabah bahwa makna wa'tasimu bihablillah berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah ditafsirkan oleh Imam Ibnu Mas'ud ay al jamaah maka makna dari ayat ini berpegang teguhlah kalian kepada al jamaah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Al-Jamaah. Ay pemahaman Nabi dan pemahaman para sahabatnya dan pemahaman para tabi'in serta itba at-tabi'in. Maka asar ini barakallahu fikum mahaluh asar ini asar yang sahih. Karena Husain haddatsana Husain adalah Ibnu Basir dan dia rawi yang sikoh dan meriwayatkan dengan sigatu tasrih dengan lafaz yang jelas akhbarona al-awam. Maka Husain meskipun dikatakan seorang mudallis, namun di sini meriwayatkan dengan tasrih dengan akhbarona. Maka tidak berpengaruh an-anah atau rawi yang mu'an'an atau rawi yang mudallis jika dia meriwayatkan dengan tasrih seperti di sini akhbarona. Lalu siapa al-awam? Al-awam Ibnu Hausab dan dia rawi yang sikoh. Maka di sanad ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Husaim Ibnu Bashir dari Al-Awam Ibnu Hausab, dari Asyabi siapa Asyabi tadi telah kita lewati? Hah? Tidak ada yang tahu. Kalau kita di Ma'had Mukbil Al-Wadi, siapa Sya'bi? Langsung dijawab semuanya. Amir Ibnu Syarahil, seorang tabi'i. Maka belajarlah ilmu sanad. Belajarlah ilmu hadis. Karena kita di sana membaca Sahih Al-Bukhari dengan sanad dan dihafal dan diterjemahkan dari biodata dan biografi dari sanad-sanad Sahih Al-Bukhari. Sehingga lewat ashabi siapa dan sebagainya. Maka di sini sanadnya sahih dan poin pendalilannya berkata Abdullah bin Mas'ud makna bihablillah ay al-jamaah.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 Jika mereka berpaling dari jamaah dan tidak mengikuti Rasul, maka al-jaza min jinsil amal jawab syarat adalah nuwallihi. Kami biarkan mereka tersesat dan dimasukkan kepada api neraka. Dan di ayat yang kedua, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maknanya ini adalah jalanku yang lurus. Jalan ahlu sunnah wal jamaah. Dan diperintahkan oleh Allah. Fattabi'u dengan fi'lun amr. Ikutilah jalan yang lurus ini. Dan disambung dengan larangan. Wala tatabi'u as-subul maka i'rab tatabi'u filun mudhari' majzum dengan la nahiyah. Alamat jazmihinya hadfinun, asalnya tatabi'una karena minal amsilati al khamsah yaf'alani taf'alani taf'aluna asalnya tatabi'una kemudian masuk nahiyah menjadi wala tatabi'u as-subul maka dilarang kalian memecah belah menjadi sempalan, mengikuti sempalan yang bukan dari al-jamaah. Dan kami sebutkan tadi asbabul wurud ayat ini hadis yang datang dari dua sahabat, siapa yang masih ingat? Dari Jabir di sanadnya ada Mujalid dhaif dan dari Abdullah bin Mas'ud yang sanadnya Hasan karena Asim ibnu Bahdalah an Sya'bi an ibni Mas'ud. Maka di sini sanatnya Hasan menceritakan Ibnu Mas'ud Nabi menggores dengan goresan yang lurus dan besar. Kemudian mengatakan inilah jalanku yang lurus, agama Islam yang hak ini, yang lurus ini. Kemudian menggaris di kanan dan kiri dari garis yang lurus tersebut dan mengatakan Fatil kasubul tad'u ilaiha asyaiton. Adapun jalan-jalan yang sesat ini setiap jalan-jalan syaitan mengajak kepada kemungkaran, kesesatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wajh dalalahnya adalah wa'tasimu, maka wa'tasimu di sini adalah fi'lun amr. Maknanya berpegang teguhlah. Dengan apa berpegang teguh? Bihablillah. Dengan tali Allah jami'an seluruh kalian kaum muslimin karena i'rabnya jami'an hal dalam keadaan seluruh kalian maka apa makna hablillah telah disebutkan tadi ucapan siapa asar Hah? Abdullah ibnu Mas'ud mahaluh dikeluarkan oleh siapa latihan kita di sana dibacakan satu sanad bisa mengulangi dari sahabat dan sanad-sanadnya dan mahaluh. Karena memang terlatih kebiasaan kita memberikan sanad-sanad seperti ini. Maka dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari Husain Ibni Bashir, dari Al-Awam, Ibni Hausab dari Asyabi, dari Ibni Mas'ud. Semua rijalnya sikot. Maka makna bihablillah ay al-jamaah. Maka pegang teguhlah kalian dalam beragama ini mengikuti manhaj ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah yang dia itu al-jamaah, kelompok yang besar. Maka dari tiga ayat ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita bahwa usul as-salaf fi dakwah di dalam kita berdakwah at-tamayyuz kita menjadi penjeda kita membedakan antara yang hak dengan yang batil maka dakwah ahli sunnah berbeda dengan dakwah-dakwah al-hizbiyah, dakwah-dakwah dari firak Allah. Maka kita berdakwah ahli sunnah wal jamaah kepada Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh harus berbeda dengan kelompok asyiah, ar-rafidah, ataupun asyiah az-zaidiyah, atau yang lainnya. Ataupun dengan kelompok al-khawarij, kelompok ISIS yang mengkafir-kafirkan pemerintah atau berbeda dengan kelompok Al-Jahmiyah yang menafikan sifat dan turun kepadanya Al-Mu'tazilah dan Maturidiyah dan Al-Asyairah di zaman now banyak dan juga dari kelompok Al-Qadariyah, Al-Jabriyah dan juga kelompok-kelompok As-Sufiyah yang bermain-main pada suluk, pada akhlak maka manhaj ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari mereka. Ini usul dari dakwah as-salaf ahli sunnah wal jamaah as-salafus soleh. Maka dipertanyakan jika ada da'i. Apalagi belajar dengan imam muhaddis. Mukbil al-wadi'i. Ataupun belajar dengan Syekh Robi di Jami'ah Islamiyah ataupun Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali dan yang lainnya. Kemudian entah apa yang menyebabkan di saat berdakwah di Indonesia bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain, dengan hizb kelompok yang lain. Sehingga usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah at-tamayyuz dari kelompok-kelompok firaq -kelompok dari kelompok-kelompok al-hizbiyah yang notabene mungkin mengaku kelompok ahli sunnah dan mengatakan Allah di atas langit dan berjenggot seperti kita dan celananya cingkrang namun dari kelompok as-saruriyah dari kelompok at-takrib yang ingin mendekatkan sunnah kepada bid'ah maka siapa yang mendekatkan antara kita dengan roja Waktu dulu murid-muridnya Syekh Mukbil masih menjadi muridnya Syekh Mukbil, maka keras itu televisi dilempar saja oleh batu. Maka kemudian banyaknya bergabung dengan mereka akhirnya tidak ada yang mendekatkan kepada roja kecuali tokoh tersebut. Maka kita pun kaget mendengar diaman. Sampai murid-muridnya yang kecil yang sekarang dibesarkan dari Aceh, saya tanya langsung karena datang kepada kami ziarah. Semua datang untuk penyebutan nama-nama mungkin di majelis yang lain. Maka kami tanyakan langsung di depan mereka. Kalian mengatakan roja itu baik. Dari mana? Bukankah telah dinasehati oleh Syekh Robi? Tidak cukup nasihat dari Syekh Robi. Padahal Syekh Robi telah menyebutkan di banyak jalsah bahwa barang siapa yang masih mengikuti roja maka dia itu tidak ihtiram kepada manhaj salaf karena roja ma'ruf mengambil gambar bernyawa dan akidah ahli sunnah wal jamaah di antaranya adalah menjauhi gambar bernyawa dan begitu pun melihat kepada perempuan dan dalam daras ikhtilat dengan perempuan dan sebagainya itu manhaj ahlu sunnah bertolak belakang dengan itu. Maka bagaimana? Dijadikan jembatan antara kita dengan roja. Dijawab dengan polos. Itu kalau tidak ada radio roja dan yang lainnya. Tukang-tukang beca dan yang lainnya akan semakin sesat. Tapi dengan adanya radio-radio roja dan sebagainya maka mereka alhamdulillah sambil ngegoes mendengar FM-nya itulah kami kaget. Di tahun 2000 sekitar 10 ataupun sekian mereka datang ziarah ternyata ini yang melaksanakan takrib antara ahli sunnah dengan roja. Yang akhirnya mereka tenggelam padanya dan bisa dilihat sekarang bagaimana. Malah yang tadinya lempar saja televisi sekarang sudah tampil di televisi dan teman kita di Tasik malah sudah mempunyai televisi sendiri. Tahu maknanya siapa yang di Tasik? Sama dari murid Syekh Mukbil juga. Dan saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Kalau saya pulang, itu televisi yang ada di rumah mau saya kampak. Ternyata dia pulang bergabung dengan orang-orang Sururiun dan Roja Bahkan sekarang di Tasik ada channel televisi sendiri selain dari punya mereka. Maka bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana asar yang ada belajar dengan para ulama? Itulah kenapa di sini disebutkan tadi di dalam ayat Al-Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Please berpegang teguh, keep the faith berpegang teguh dengan al-jamaah. Maka di sini mereka yang melaksanakan takrib kepada roja al-jaza min jin sil amal. Maka akhirnya mereka balasannya seperti ucapan Allah nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kami palingkan dari jalan yang hak tadi. Dan juga falamazagu azaghallahu qulubahum di saat mereka mencari-cari, akhirnya mereka akhirnya dipalingkan dari jalan yang hak. Dan mereka tidak kurang-kurang datang ke kami telah duduk dengan Syekh Robi. Bukan hanya sembarangan mereka berbicara rojak punya kebaikan. Kenapa kita tidak bergabung dengan mereka ataupun dakwah kita seperti mereka? Mereka telah pulang dari Syekh Robi. Namun tidak puas dengan fatwa yang ada. Maka oleh sebab itu, jika Syekh Robi kemudian mencela seperti celaan yang ada, maka please jangan ditakwilkan, oh itu kan tergantung yang masuk kepada Syekh Robi. La. Syekh Robi telah mengetahui siapa orang ini gerangan dari semenjak perang jihad tahun 2000. Telah mengetahui dari telepon dan sebagainya dan meminta fatwa telah diketahui. Dan file-file yang masuk telah diketahui. Jadi, please dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil dari ucapan jarah para ulama jangan diambil sepihak, jangan subjektif. Karena saya mencintai beliau ya sudah para masyaih yang mencela beliau ini dibatalkan dan para masyayikh yang dengan beliau diunggulkan. Tidak, kita harus objektif. Sebelum kita masuk kepada permasalahan al-jarh wa ta'dil dari para ulama ini saja, kita melihat gerak-geriknya. Mulai dari datang ke Indonesia dan bergabung dan bergabung dan bergabung dengan dai-dai roja banyak, tidak usah disebutkan namanya. Dan ini kenyataan dan dipersaksikan dan akhirnya dia menjadi penjembatan. Dan akhirnya dari murid-muridnya ngomong sendiri langsung di klinik saya seperti itu. Bahwa Roja mempunyai kebaikan dan bahkan mengklaim saya, kamu Said nggak tahu dakwah. Bahwa kamu duduk diaman terus. 17 tahun. Jadinya dakwah kamu kaku. Di YouTube pun nggak ada nggak ada gambar. Apalagi tampil ke televisi. Coba gaulah jalan-jalan ke Saudi. Nah, di Saudi kamu lihat para ulama ada di layar-layar TV. Itu paling subuhatnya. Padahal kembali kepada usul al-ahadith dan yang lainnya itu berbicara masalah lain. Alhasil inilah yang ada dari ayat tadi diperintahkan kita semuanya untuk berpegang teguh kepada al-jamaah jika kita tidak berpegang teguh kepada jamaah, maka balasannya tadi. Nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Kita bisa akan jadi tersesat. Dan akhirnya sekarang sudah semakin jauh. Kasihan. Maka orang-orang yang dia celah dulu dari wihdah Islamiyah dan sebagainya akhirnya menjadi satu tim. Dan yang lainnya akhirnya menjadi satu tim. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah dakwah kita adalah dakwah yang tamayyuz. Dakwah yang menjadi penjeda. Maka kita tidak bergabung dengan kelompok-kelompok hizbiyah, seruriyah yang mengutamakan pembagian uang dari jamiah ihya uturos dan juga kelompok roja yang bermudah-mudahan tentang permasalahan pengambilan gambar bernyawa dan juga dakwah mereka yang intinya sururiah seperti gembong mereka yang membela-bela dari Ihya Uturaf, Ma'ruf, Duktur dan begitu pun dakwah-dakwah yang lainnya, jamaah tablik dan sebagainya. Alhasil dakwah yang diperintahkan oleh Allah ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izahal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan yang merupakan ibadah karena datang dengan fi'lun amr ud'u dan Allah berfirman hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa ittaba'ani di dalam surat Yusuf pun Allah berfirman bahwa Nabi mengatakan ini adalah jalan dakwahku Aku bersama orang-orang yang berdakwah denganku. Ala basiroh. Ana wa manitaba'ani. Maka dakwah adalah ibadah. Di saat kita menyeru kepada manusia dan mengajak manusia untuk bergabung dengan kita, maka itu adalah ibadah. Kalau dia adalah ibadah seperti pendalilannya tadi dua ayat, Udu'u ila sabili robika bil hikmah dan juga ana wa manittaba'ani maka kedua ayat ini menunjukkan dakwah itu ibadah kalau dakwah itu ibadah maka langkah-langkahnya step-stepnya dan juga metode-metodenya harus tauqifiyah harus kembali kepada Allah dan Rasulnya tidak semau gue maka berpikir dakwah bagaimana agar dakwah kita ini makin tersohor dan makin dan makin maka bergabung dengan kelompok demikian bergabung dengan kelompok demikian tambah lagi huburi asah ingin naik dan naik kepada apa yang ada sekarang maka akhirnya ditambah dan ditambah dan begitulah keadaannya sekarang maka oleh sebab itu dakwah ini tauqifiyah semua metodenya semua sistemnya dikembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Apa itu dari sistem dakwah ahli sunnah? At-tamayyuz minal ad adallah. Kita harus menjeda dari kelompok firqah adallah. Maka pendalilan dari Al-Quran telah kami sebutkan, tinggal pendalilan di dalam hadis. Adapun pendalilan di dalam hadis maka banyak. Di antaranya hadis yang datang dari berbagai sahabat, di antaranya Anas ibnu Malik Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Wahia al-jamaah. Di dalam hadis Anas disebutkan kaum muslimin akan terpecah seperti kelompok al-Yahud dan Nasoro bahkan lebih banyak. Bagaimana perpecahannya? lebih banyak menjadi 73 golongan. Dan 73 golongan di sini kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di api neraka, hanya satu yang selamat. Dikatakan wahia al-jamaah. Di riwayat Anas Ibnu Malik disebutkan apa itu yang satu itu al-jamaah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Qatadah an Anas. Maka Qatadah dia Ibnu Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'i yang sikoh, imam dan buta. Maka dia min asbatinas dari Qatadah, periwayatan dia dari Qatadah sangat kuat. Maka hadis ini sanadnya sahih. Apa maknanya di sini yang selamat disebutkan al-jamaah. Sesuai tidak dengan ayat tadi. Wa tasimu bihablillahi jami'an apa tafsir Ibnu Mas'ud? Jami'an uh, eh, bihablillah apa? al-jamaah. Maka berpegang teguhlah kalian dengan al-jamaah. Sama seperti ucapan Nabi di hadis Anas. Siapa yang selamat itu? Al-jamaah. Dan telah datang di dalam hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang lafadznya lebih description lagi Sataftariku ummati ila salati wa sab'ina firqah kulluha finnari illa wahidah. Kila man hiya ya Rasulullah qala ma'ana alaihi wa ashabi. Maka mengganti jamaah dengan ma'ana alaihi wa ashabi. Maka kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan semuanya di api neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang ada padaku dan pada sahabatku. Lafaz yang spesifik ini sangat baik. Menjelaskan makna jamaah apa-apa yang ada pada Nabi dan para sahabatnya. Maka hadis ini meskipun spesifik namun di sanadnya dhaif dari Abdullah bin Amr bin Al-As karena ada Abdurrahman ibnu Yazid Al-Ifriqi yang mana dia rawi yang dhaif. Namun bisa terangkat dengan hadis Anas diartikan dengan al-jamaah. Dan bahkan telah datang di riwayat yang lain seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Abi Ghalib dari Abi Umamah sama lafadznya sataftariku ummati ila salati wa sab'ina firqah kulluha finar ila wahidah maka dikatakan mahya ya Rasulullah qala as-sawadul a'zam maka yang selamat itu adalah as-sawadul a'zam. Apa makna as-sawad al-a'zam? Makna as-sawadul a'zam, as-sawad adalah kepala yang hitam. A'zam yang jumlahnya besar, maknanya kumpulan manusia yang besar. Maknanya al-jamaah. Paham? Sehingga dari tiga jalan ini, hadis Anas, satu yang selamat al-jamaah. Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, yang selamat apa-apa yang ada padaku dan para sahabatku dan di riwayat Abi Umamah yang selamat yang satu adalah mereka aswadul a'zam, jumlah yang besar. Maka di sini jumlah yang besar itu siapa? Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad diikuti jumhur sahabat. Setelah meninggal Nabi, ilmu ada para sahabat, ada pada sahabat diambil oleh para tabi'in. Meninggal para sahabat, ilmu ada di para tabi'in diambil oleh at tabi'in maka kurun al-mufaddalah ini dipuji oleh Nabi dengan hadis yang mutawatir yang datang sekitar delapan sahabat. Disebutkan oleh Nabi, khairul kurun qarni. Diriwayat khairun nas al-qarni. Hadis dari Imran Ibnu Husain dan yang lainnya datang dari delapan sahabat. Maknanya khairul kurun qarni, khairun nas qarni. Summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Maka sebaik-baiknya manusia itu adalah yang hidup di zamanku. Kemudian next generation para tabi'in. Kemudian next generation itba at-tabi'in. Di sini menjadi nas bahwa para sahabat dan tabi'in serta itba at-tabi'in mereka khairun nas, sebaik-baiknya manusia setelah sahabat para tabiin. Sebaik-baiknya manusia setelah sahabat tabiin. Sebaik-baiknya manusia setelah tabi'i itba at-tabi'in. Maka inilah dari tafsir makna as-sawadul a'zam. Maka dari hadis ini, dari tiga hadis yang kami sebutkan di sini, maka menjadi pendalilan bagi kita di dalam hadis dan di dalam ayat Al-Qur'an yang tiga menandakan bagi kita bahwa usul manhaj ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah di dalam berdakwah at apa menjadi penjeda dan menjadi al-farq bainal haq wal batil. Saya beri gambaran, bagaimana kalau kita disimpan dalam suatu sistem? Wah, oh, datang dari Yaman nih. Kemudian disimpan dalam sistem. Datang di Yaman, muridnya Syekh Mukbil, 17 tahun di Yaman, istrinya bahkan Yaman-Yaman semua. Diberikan di sistem. Pokoknya pengen makan dan minum, kamu sekarang pulang ke Indonesia, istrimu makan apa? Ada tiga istrinya, anak-anakmu ada sebelas. Maka kamu bagaikan satu kesebelasan dengan tiga pelatih, tiga coach. Maka mau makan apa kamu? Terus dijadikan dia mengajar dalam suatu sistem ataupun menjadi ahlul fatwa dalam suatu sistem. Yang mana dalam sistem itu ada kelompok wihdah. Ada ikhwanil muslimin mengajak kepada partainya. Kemudian sistem yang besar ini yang mungkin sistemnya dari pemerintah bahkan masuk di dalamnya dari partai-partai ormas-ormas yang kuat seperti siapa sekarang ormas yang kuat maka bagaimana mau dakwah Tamayyuz. Allah berfirman wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul. Dan Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah berfirman wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Ah, uskut bas. Turin akal. Pengen makan, pengen dikasih rumah, pengen masyhur, naik derajatnya dan populer, kamu huburi asah atau tidak? Cinta kepemimpinan dan cinta kursi atau tidak? Ya siapa yang tidak cinta kepada popular? Dan siapa yang tidak cinta kepada kursi? Maka sudah gabung dengan sistem kami. Sebetulnya bisa dipilih. Kita bisa bisa jawab itu ayat-ayat tadi yang saya baca gimana itu prakteknya? Ya terserah, bebas pilih. Maka bisa untuk kita menjauhinya. Namun, jika kita tidak memandang kepada ayat-ayat tadi dan hadis yang merupakan usul dalil ahli sunnah bahwa dakwah itu tamayuz, membedakan mana yang hak dengan yang batil, tidak bukan basa-basi. Tidak basa-basi dan tidak bisa melaksanakan amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar karena sesama di dalam sistem itu Hmm, bagaimana kita ingin tagirul mungkar kepada wihdah sama-sama di majelis kita. Sama-sama anggota majelis ulama juga. Maka akhirnya yang pulang dari Yaman tadinya bagaikan singa gondrong. Maka pulang dan masuk kepada sistem ini yang gondrongnya tadi jadi botak. Yang mana tadinya dari singa yang mengaum menjadi singa yang mengeong, pusiket. Jadi miau yang tadinya wow, ditakuti oleh ahlul bidah. Menegakkan agamanya dengan hak. Kemudian sekarang mau tagirul mungkar kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak bisa karena dia masuk kepada sistem itu. Maka akhirnya ya sudah mana taring-taring yang tajam itu wahai singa sunnah waduh taringnya sudah ompong sekarang karena banyak makan soto Makassar akhirnya jadi ompong misalnya maka tidak seperti ini dakwah tidak kita menjual agama kita maka oleh sebab itu hati-hati dengan fitnah dunia dan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah barakallahu fikum dari tamayuz adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mewanti-wanti dan menyebutkan dari beberapa kelompok firq adallah dengan jarah yang syadid. Maka dari kelompok-kelompok sesat yang ada di zaman para sahabat al-khawarij Bahkan datang di zaman Nabi dari Dhul Khuwaisirah. Namun belum ada kelompok. Yang mengatakan kepada Nabi di hadis yang mutafakun alaih. I'dil ya Muhammad fa'inna kala ta'adil. Berbuat adillah wahai Muhammad. Karena kamu tidak berbuat adil. Membagikan gonimah-gonimah kepada kerabat kamu dari Quraisy Dan membiarkan yang lainnya. Maka Nabi mengatakan. Ana Rasulullah. Di dalam adil faman ya'dil. Di dalam adil faman ya'dil. Maka aku Rasulullah utusan Allah, jika aku tidak berbuat keadilan, siapa lagi yang akan berbuat adil? Maka berkata Umar, Akta rokobatah ya Rasulullah, aku tonggal lehernya ya Rasulullah. Dikatakan oleh Nabi tidak. Namun akan lahir dari sulbinya tipe-tipe seperti ini. Maknanya mereka orang-orang yang tidak mempunyai adab. Mengkafirkan kaum muslimin bahkan amirul mukminin. Bahkan dari khalifah yang ditunjuk oleh kaum muslimin. Maka kelompok Al-Khawarij setelah itu berkembang di zaman Utsman dan mereka mengkafirkan Utsman dan membunuh Utsman. Kemudian setelah itu masuklah zaman Ali radhiyallahu anhu, maka mereka pun mengkafirkan Ali dan berusaha untuk membunuh Ali dan akhirnya terbunuhlah Ali oleh Abdurrahman ibnu Muljim atau Muljam maka inilah pekerjaan orang-orang khawarij. Mereka menikam kaum muslimin dari belakang. Mereka notabene yang ngaku muslim, tetapi justru menghancurkan kaum muslimin di dalam sopnya. Seperti orang-orang ISIS, seperti orang-orang DITII N11, ataupun orang-orang jamaah Islamiyah sekarang, mereka mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan BRIMOB, mengkafirkan TNI, mengkafirkan Densus 88, mengkafirkan Pak Jokowi dan semuanya. Karena apa? Karena mereka menganggap togut. Lalu siapa yang tidak kafir dan tidak togut dari kelompok jamaah kami. Jadi intinya kursi. Dan itu yang diinginkan oleh Al-Khawari di zaman Utsman. Mereka menginginkan kursi dan itulah tujuannya. Maka oleh sebab itu Al-Khawarij telah dicela oleh lisan Nabi itu sendiri. Seperti datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam at dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Sufyan haddatsana Abu Ghalib dari Abu Umamah. Maka berkata Abu Umamah Al-Bahili di saat melihat ru'us al-khawarij ala daraji Dimash di saat melihat kepala-kepala kelompok Al-Khawarij yang dibantai oleh kaum muslimin karena mereka keluar di zaman Ali radhiyallahu anhu, maka kisahnya ma'ruf, mereka keluar di Haruro sehingga mereka nisbahnya kepada Al-Haruriyah, desa Al-Haruro 4000. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengutus Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar untuk mendakwahi mereka. Maka akhirnya setelah didakwahi faraja'u alfan wa yabqa ma'ahum alfan. Maka dari 4000 yang ingin memberontak ini mengkafirkan Ali seperti di zaman sekarang mengkafirkan pemerintah di zaman itu, maka disuruh bertaubat dengan alim ulama Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Akhirnya bertaubat 2000. 2000 yang tersisa tetap mengkafirkan Ali dan tetap ingin membunuh togut seperti orang-orang ISIS di zaman sekarang ataupun orang-orang yang mempunyai pemahaman yang sesat al-khawarij mengatakan kepada pemerintah kafir, kafir dan sebagainya. Maka akhirnya tetap keluar dan akhirnya dihancurkan. Maka di saat dihancurkan dan kepala-kepala mereka ditebas, melihat Abu Umamah Al-Bahili pemandangan yang sangat mengerikan ini. Maka dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, "Kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar." Maka mereka adalah anjing-anjing api neraka. Mereka anjing-anjing api neraka. Mereka anjing-anjing api neraka. Saru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah bangkai yang paling buruk yang ada di muka bumi ini. Wa khairu qatla man qataluhu Wa khairul qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya mayat adalah yang mereka bunuh dari para sahabat ataupun dari para tabi'in yang mati melawan kelompok Al-Khawarij. Maka berkata Abu Ghalib perawi hadis ini, "Mimman sami'ta hadal kalam ya Aba Umamah?" Qala ini sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ghairi marrah wala marratain wala thalat. Subhanallah. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah dan Imam Atobroni dari jalan Sufyan dari Abu Ghalib dari Abu Umamah. Maka dohirnya Sufyan Ibnu Uyainah dan Abu Ghalib rawi yang hasan maka Hadis ini sanadnya hasan di mana Abu Umamah meriwayatkan dari Nabi bahwa mereka adalah anjing-anjing api neraka. Dan mereka adalah seburuk-buruknya bangkai yang ada di muka bumi dan orang-orang yang dibunuh oleh mereka sebaik-baiknya bangkai yang ada di muka bumi. Lihat bagaimana pujian Nabi kepada orang yang dibunuh oleh Khawarij. Maka para brimob Densus 88 para polisi, para tentara yang dibunuh oleh kelompok Khawarij, pemberontak jenis apapun yang bernama ISIS atau bernama apa saja, maka mereka itu sebaik-baiknya bangkai. Dan mereka yang terbunuh sebaik-baiknya bangkai, seburuk-buruknya bangkai. Dan mereka anjing-anjing api neraka. Ditanyakan oleh Abu Ghalib, perawi dari Abi Umamah, kamu mendengar ini dari Nabi? Iya, Aku dengar bukan hanya sekali, bahkan dua kali, bahkan lebih dari tiga kali. Poin pendalilannya. Bagaimana Nabi mengajari kepada kita. Manhaj ahlu sunnah tadi. Bahwa kita tidak berbahasa basi kepada kelompok ahlul bid'ah. Maka di sini ahlu sunnah wal jamaah harus tadi mumayyiz di dalam dakwah. Tidak basa basi. Maka jika dimasukkan kepada suatu sistem, ternyata di sistem itu ada kelompok Ikhwanil Muslimin, ada kelompok Hizbut Tahrir, ekstrim dari Ikhwanil Muslimin, ada Saruriyah. Maka tiga kelompok ini, Asaruriyah lebih lunak, Hizbut Tahrir lebih ekstrim, dan asalnya adalah Ikhwanil Muslimin. Maka ketiga kelompok ini adalah oposisi dan jika oposisi di dalam Islam apa? Menyelisihi pemerintah. Maka di sini mereka bisa masuk kepada khawarij-khawarij yang di meja. Yang mana tujuan mereka untuk mencapai kursi yang ada, menyelisihi pemerintah yang ada dengan jalan melalui kursi, melalui parlemen dan sebagainya. Maka Pantaskah ahlu sunnah bergabung dengan mereka kelompok-kelompok al-khawarij meskipun al-khawarij itu disebutkan oleh para ulama mereka khawarij yang sekarang ini dibagi menjadi dua khawarij yang di medan peperangan seperti dulu di Poso di hutan-hutan dan mengangkat senjata dan membunuh dan khawarij yang kedua dan ini lebih berbahaya khawarij pemikiran seperti yang sampai sekarang di penjara Muhammad siapa? Ba'asir Muhammad Abu Bakar, Abu Bakar Ba'asir dan yang lainnya yang sepemikiran dengannya. Maka di sini pemikiran-pemikiran yang keluar dari otaknya mengajak kepada terorisme dan juga mengajak kepada permasalahan khawarij namun dia duduk dan tidak bertempur dan tidak membuat kerusuhan dan teror, membuat bom bunuh diri dan sebagainya, namun dia hanya otaknya. Dan ini pun dinamakan al-khawarij yang duduk. Paham ya? Maka al-khawarij intinya mereka yang merongrong dari pemerintah yang mana mereka itu baik berupa kelompok yang melaksanakan kudeta ataupun mereka yang duduk dan merongrong pemerintah dengan cuitan-cuitan mereka di Twitter ataupun di Facebook ataupun di YouTube mencela dari pemerintah dan membuat kerusuhan dan bahkan merumuskan amaliat amaliat istilah mereka amaliat maknanya adalah proses eksekusi melaksanakan bom di sana dan bom di sini dinamakan amaliat maka di sini mereka pun dinamakan khawarij yang duduk. Maka relakah kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita duduk dengan mereka orang-orang yang masuk kepada notabene seperti ini. Karena ikut sistem dan mengikuti mereka kepada kelompok-kelompok partai ini, maka tidak. Maka di sini poin pendalilannya di dalam pembahasan yang terakhir, Nabi menjarah mereka. Dengan disebutkan anjing-anjing api neraka. Dan juga di dalam hadis yang mutafakun alaih. Diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menceritakan tentang mereka. Ya'ti fi akhir zaman akan datang di zaman akhir Qaumun hudasa asnan. Yang mana mereka itu gigi-giginya baru tumbuh sufaha ahlam. Namun pemikiran mereka buruk, pemikiran mereka busuk, maka mereka lah al-khawarij. Disebutkan di sini hudasa asnan. Mereka anak-anak kemarin sore yang baru belajar. Dan itu yang kami dapati dari informasi saudara-saudara kami yang kebetulan saudara kami dulu di Densus 88 di Kanit dan juga sebagai AKBP memberikan informasi kepada kita bahwa mereka yang ditangkap itu anak-anak baru kemarin sore 17 tahun, 16 tahun. Jika kita memasukkan ke kamar untuk diinterogasi, sebel. Kenapa? Kafir, togut. Sepanjang jalan kita memborgol dia ke kamar interogasi, kafir, togut, kafir, togut. Itu yang ada di kepalanya. Namun, ucapan-ucapan yang buruk itu, kata saudara, terlihat jelas bahwa kiriman-kiriman mereka ternyata dari Swiss Bank. Dari orang-orang kufar. Bilang ke kita kafir, ambil dana dari orang-orang kafir untuk membuat bom bunuh diri, untuk membeli senjata melawan pemerintah. Maka mereka hudasa asnan. Umur-umur mereka baru kecil. Baru anak kemarin soleh. Belasan. Dari mana seperti itu mereka itu terkena braining wash? Karena salah duduk belajar belajar kepada orang-orang Khawarij. Akhirnya langsung diajak membuat bom. Atau dia belajar autodidak dari internet. Yang ada di internet wallahu alam katanya ada di sana the black web. Di sana ada cara-cara untuk membuat teror dan sebagainya. Alhasil kita juga tidak tahu the black web ini. Yang jelas ada web yang XXXXX membuat bom dan sebagainya pun ada. Al-Muhim seperti itulah mereka sifatnya kata Nabi hudasa asnan. Sufaha ahlam, buruk pemikirannya. Mengkafirkan kaum muslimin bahkan bapaknya dikafirkan. Bapaknya TNI dikafirkan. Bapaknya Polri dikafirkan dari polisi dikafirkan. Bapaknya dari PNS dikafirkan juga karena makan dari togut. Itu keanyataannya. Dan bukan dari itu harta bapaknya bisa jadi halal. Karena harta rampasan perang. Itu keadaannya mereka. Dan ini hakikat. Maka kelompok Al-Khawarij sangat parah sekali. Dikatakan oleh Nabi Hudata Asnan, sufaha ahlam. Buruk pemikirannya. Membuat teror dan yang paling lucu mereka membuat bom bunuh diri. Kemudian ada aparat lewat, bom. Dia mati, aparat mati. Terus bagaimana keluarganya? Bagaimana uang yang dia dapat? Siapa yang membelanjakan dari dolarot, dari Swiss atau euro bahkan? Tidak ada. Inilah kekonyolan. Namun bagi mereka menikahi 70 bidadari. Allahul musta'an. Alhamdulillah kita masih mempunyai akal karena kita mengaji dengan ahli sunnah. Kalau mengaji dengan kelompok seperti ini, akalnya terbalik. Dan bahkan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yaqra'unal Qur'an wa la yasilu hanajirahum." Yamrukuna minad din kama yamruku sahma minar ramiyah. Kalau begitu mereka tidak membaca Quran, membaca Quran. Bahkan ahlul ibadah di zaman Ali radhiyallahu anhu, mereka jidat-jidatnya hitam dan mereka qari'ul Quran dan kurus krempeng puasa dan malamnya bertahajud. Namun semuanya itu mengkafirkan Ali. Masuk akal apa tidak? Seperti itu keadaannya. Maka dikatakan oleh Nabi Hudata Asnan, sufaha ahlam ini dia. Bad mindset. Dia mempunyai bad mind. Di setting buruk pemikiran mereka. Kata Nabi sufaha ahlam mempunyai nightmare, impian-impian yang buruk. Kemudian disebutkan mereka membaca Al-Qur'an na'am, namun tidak sampai kepada kerongkongan-kerongkongan mereka dan mereka di sini mengkafirkan kaum muslimin dan mereka di sini membuat keonaran dengan jelas. Dan begitu pun ini celaan kepada kelompok Al-Khawarij dari lisan Nabi menandakan bahwa mengikuti manhaj yang hak dan dakwah itu harus tamayuz karena Nabi menjelaskan ini kelompok yang sesat, ini kelompok yang sesat. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-qadariyah majus hadhil ummah. Di sana ada kelompok sesat al-qadariyah, maka mereka adalah majusinya umat ini keluar dari lisan Nabi tentang Al-Majusi. Seperti keluarnya dari lisan Nabi tentang kelompok Al-Khawarij ISIS di zaman sekarang. Maka hadis ini datang dari berbagai sahabat disahihkan oleh para ulama seperti Syekh kami Mukbil dan Syekh Al-Albani juga. Maka dari ucapan Nabi kepada mereka kelompok-kelompok yang sesat disebutkan Qadariyah, disebutkan Al-Khawarij, maka menjadi pendalilan bagi kita bahwa dakwah kita harus tamayus. Tidak boleh kita berbasa-basi. Kalau kita masuk kepada sistem untuk sekedar mencari makan, kemudian berbasa-basi dengan kelompok-kelompok khawarid yang berpemikiran karena menjadi oposisi di parlemen dan sebagainya, ataupun dengan kelompok-kelompok yang takrib kepada kelompok ahlul bid'ah, dari kelompok-kelompok apa saja, maka bahkan di antara mereka kuburiun, maka berbasa-basi dengan mereka karena masuk kepada sistem hanya sekedar mencari popular dan mencari kursi, maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Nabi telah jelas menyebut kilabu ahli nar. Nabi telah jelas menyebut Qadariyah adalah majusnya umat ini. Dan bahkan di sana juga Nabi menyebutkan bagi mereka orang-orang yang bermain-main dengan subuhat, bermain-main dengan Al-Qur'an, mengambil ayat-ayat yang muhkamat, afwan, ayat-ayat yang mutasyabih untuk dijadi pendalilan membela kesesatan mereka, maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam suatu hari membaca ayat di dalam surat Ali Imran Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat minhu muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih di saat suatu hari kata Aisyah Nabi membaca ayat di surat Ali Imran maka Allah yang menurunkan kepada kita atau kepadaku Nabi Muhammad Al-Quran yang padanya umul kitab. Maknanya adalah ayatun muhkamat. Maka dari ayat-ayat ada yang muhkamat maknanya jelas. Tidak bisa diseret-seret oleh kelompok ahlul bid'ah untuk dijadikan pendalilan bagi mereka. Huna umul kitab. Dari ayat-ayat muhkamat itu dinamakan dengan umul kitab. Wa ukhoru mutasyabihat dan sebagian dari ayat-ayat yang mutasyabih yang bisa diseret-seret menjadi pendalilan kelompok ahlul bidah. Maka setelah itu Allah berfirman, "Fa'amal ladina fi qulubihim zaygun" Adapun orang-orang yang sesat dari kelompok ahlul ahwa, kelompok ahlul bid'ah, kelompok yang sesat meskipun ngaku salafi namun sesat misalnya, fayatabi'una ma tasyabaha minhu akan mencari pembenaran dari Al-Quran yang bersifat umum, yang bersifat mujmal, yang bersifat mutasyabih. Kenapa? Ibtigo al-fitnah wabtigo at-ta'wili. Menginginkan fitnah kepada manusia dan menjadikan pembenaran hujah bagi mereka. Padahal bukan hujah. Maka setelah membaca ayat ini, Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha min fahdaru fahdaru." Maka jika kamu wahai Aisyah mengetahui ada orang tipe seperti ini mengambil ayat-ayat mutasyabih menjadikan pendalilan bagi kebidahannya, bagi kesesatannya, hati-hati, jauhi mereka. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menjadi jelas pendalilan bagi kita tentang permasalahan kita ini menjauhi kelompok ahlul bid'ah yang mana mereka bermain-main dengan ayat mutasyabih. Bagaimana contohnya bermain-main dengan ayat mutasyabih? Kita berikan contoh mudah. Misalnya kelompok Ahmadiyah dengan istilah lain Mirza Gulam Ahmad. Maka mereka mengatakan bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah nabi. Jika kita nikos dengan mereka dan pernah saya nikos waktu dulu di Salatiga banyak mereka. Ternyata mereka beristidlal dengan apa yang kita beristidlal padanya. Namun bagi mereka bukan hujah bagi kita hujah. Hujatun lana walaysa bihujatin alaihim. Hujah bagi kita ayat ini bukan hujah bagi mereka. Di saat kita nikos, afwan, antum mengatakan bahwa Mirza Gulam Ahmad rasul kalian. Iya, rasul. La syaka wa raib. Tidak keraguan lagi. Taibi Ahi ya akhi, mana dalilnya? Kita punya dalil di Al-Qur'an. Terus kamu yang menafikan Mirza Gulam Ahmad, kita pun punya dalil ahli sunnah. Taib. Ayo, siapa yang mau menyebutkan dalil dulu? ternyata dalilnya ayat yang sama. Kita katakan makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka tidaklah Muhammad itu bagaikan bapak-bapak kalian, bapak biasa. Tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ini kita yang baca. Lalu mana dalilmu? Ini dalilku, mana dalilmu? Mereka mengatakan, itu yang dibaca tadi. Astagfirullah. Dalilnya mana? Wa khataman nabiyyin. Maka janganlah engkau menyebut Nabi Muhammad itu adalah adalah bapak-bapak seperti bapak biasa tapi dia Rasulullah dan dan apa? Tadi yang disebutkan khataman nabiyyin, ah itu. Apa yang kamu artikan? Ini dia beda. Beda redaksi sekarang pengartiannya. Kita katakan wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi mereka mengatakan wa khataman nabiyyin adalah adalah perhiasan para nabi. Kita katakan jadi ayatnya sama, pemahamannya yang beda. Ini dia kesesatan kalian. Seperti ayat Al-Qur'an. Wa ammal ladina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Ini persis ayat kita katakan. Dan persis ucapan Nabi. Dan kata Nabi, jika kalian menemui orang seperti ini, fahdaruh, jauhi. Maka kita menjauhi kalian. Karena bisa membuat braining wash kepada kita. Sekarang kita ingin redaksinya, terjemahannya, kenapa bisa beda? Padahal ayatnya sama. Wa khataman nabiyyin, kita redaksikan, dan penutup para nabi. Redaksi yang keluar dari mulut mereka, dan perhiasan para nabi. Beda apa tidak? Hah? Serupa tapi tak sama. Kenapa? Karena mereka mentafsirkan Al-Quran bukan dari salaf. Mereka mentafsirkan Al-Quran dari otak udang di tempurung mereka. Maka mereka mengatakan dari mana khotaman nabiin maknanya perhiasan. Kita katakan kita cecar mereka. Lihat di komus Al-Munawir. Kita kaget. Beristidlal kalau kita di kamus Al-Muhit, di Lisanul Arab dan yang lainnya. Autajul Arus fil Qamus. Banyak kitab ulama kibar. Mereka <laughs> kamus Munawir. Tayyib, apa di kamus Munawir? Ingat saya ucapan mereka. Disebutkan khotim termakna dua. Khotim seperti tadi dibilang penutup segala sesuatu gitoan syai kalau kita kembali dengan logah Arabiah khatim bimakna gitoan syai penutup segala sesuatu ini tafsir yang kita redaksikan bahwa nabi penutup segala para nabi iya apa tidak khatim penutup segala sesuatu penutup para nabi dan makna yang kedua ada makna yang kedua apa khatim yakni cincin perhiasan mereka mentafsirkan cincin perhiasan maka redaksinya lain di terjemahan di Arabnya sama, bohong teman nabiyyin. Namun diterjemahkan kepada pengikut mereka diartikan bahwa Muhammad itu Rasulullah dan perhiasan para nabi. Jika Muhammad perhiasan para nabi, tidak menafikan Mirza Gulam Ahmad nabi karena bukan nabi yang terakhir tetapi perhiasan para nabi. Beda. Itulah subuhat dari contoh ibtiwa al fitnah wa ibtiwa at ta'wili. Mereka mengambil ayat Al-Quran yang mutasyabih, bukan yang jelas. Kita katakan kenapa mutasyabih? Karena ada dua makna tadi. Itu makna mutasyabih. Bisa diseret ke sini, bisa diseret ke sana. Ahlu sunnah mengambilnya dengan hak dan kelompok ahlul bid'ah mengambilnya dengan batil dengan makna tafsir lugah Arabiah seperti itu. Itulah yang diinginkan. Maka mereka mengatakan di kamus menawir ataupun di tafsir disebutkan seperti itu. Maka kita katakan tafsir kalian salah. Tafsir ahlu sunnah yang benar. Kenapa? Karena tafsir kita ada salafnya. Sekarang saya mau tanya. Tafsir kita salafnya mana? Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Nabi melewati suatu bangunan. Kemudian dari bangunan itu masih ada satu bata yang tersisa. Kemudian Nabi berkata, "Laudi ahadihi labnah ila tilkal mabna tamalatil mabna. Jika bangunan yang tadi tinggal satu bata itu, satu kotak itu, disempurnakan dengan batu yang tersisa ini, dimasukkan ke sana maka akan sempurna, tertutup bangunan dari bangunan ini menjadi sempurna. Wa anatil kalabna. Dan aku adalah batu penyempurna itu. Apa makna hadis ini? Maknanya Nabi adalah Nabi penutup dari bangunan anbiya yang tinggal satu kotak, Nabi disimpankan di situ, sudah tertutup dari bangunan para Nabi. Paham? Dan juga di dalam hadis yang diratkan oleh Imam Muslim disebutkan dari nama Nabi dan disebutkan wa ana akhirul anbiya. La Nabi ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Dan juga ijma' kalau tadi pendalilan dua hadis, sekarang ada ijma. Ijma-nya sahabat dalil. Dan dalil dari ijma di saat zaman Abu Bakar meninggal Nabi Muhammad, ada yang mengaku Nabi setelah Nabi siapa? Musailamah al qadzab Apa ijma para sahabat? Dirapatkan oleh Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan yang lainnya. Sepakat mengatakan bahwa bahwa Musailamah kafir, keluar dari Islam. Karena mengatakan dia nabi, padahal la nabi ya ba'di. Padahal khotaman nabiyin, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Akhirnya diperangi. Disuruh taubat, yustatab, tidak mau taubat diperangi. Paham? Maka di sini semuanya dalil hadis dan ijma menceritakan semuanya, mentafsirkan semuanya makna khotaman nabiin apa? penutup para nabi. Maka kita katakan tafsirnya Mirza Gulam Ahmad kepada pengikutnya tentang ayat ini tafsir yang ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Membodohi, mengadalin dari pengikutnya. Ini contoh dari ayat mutasyabih. Contoh yang lain mau? Atau habis waktu? Sebentar. Contoh yang kedua, ayat di akhir surat Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Maka ibadahlah kepada Allah sampai datang al-yaqin. Apa yang dikatakan oleh kelompok gulatu sufiah. Yang mana mereka membagi ilmu itu terbagi dua. Ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir seperti kita belajar sekarang Al-Quran Sunnah. Sampai kapan belajar Al-Quran Sunnah? Maka mereka mengatakan kita nggak butuh kepada gini-ginian. Kita mempunyai ilmu yaqin. Pakai qaf. Ilmu yaqin. Apa itu ilmu yaqin? Ilmu yaqin adalah ilmu yang diberikan oleh para wali, tidak sembarangan. Sanadnya langsung. Hadatsani qalbi an rabbi. Hadatsani qalbi an rabbi. Ilmu yaqin. Adapun kalian sekarang menuntut ilmu bertahun-tahun hafal Quran, bukan ilmu yaqin. Kebidahan mereka, ilmu dibagi menjadi dua, ilmu yakin dan ilmu yakni dohir seperti sekarang ini kita, maka mereka lebih memilih ilmu yakin. Terus maaf, pingin juga deh kita dapat ilmu yakin, dapat S3 enggak? Jawabnya tidak. Caranya gimana? Talaki dengan guru-guru wali juga. Enggak sembarangan, maka wali-wali yang kamu sebut gendeng gila itu merokok, dan telanjang misalnya, Ah itu deketi itu nanti dikasih wangsit. Kamu menjadi yakin. Mendapatkan ilmu yakin. Maka itulah cara mereka. Lalu jika kita katakan. Jika mereka telah mencapai tingkat yakin. Maka semua syariat Islam tidak seperti syariat Nabi Muhammad lagi. Kalian tidak butuh kepada ibadah. Tidak butuh kepada sholat, puasa, dan yang diharamkan bahkan bisa menjadi halal. Karena ilmu yaqin sanadnya hadatsana qalbi an rabbi tidak butuh kepada Muhammad dan syariat Muhammad. Kufur, ucapan kufur. Maka kelompok Bulatu Sufiyah di sini mengatakan ilmu yakin ini ada dalilnya. Kalau kita tanyakan, ini dia poin pendalilan. Mana dalilnya? Subuhatnya mana? Yang diseret-seret tadi mana? Seperti khotaman nabiyin tadi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah kamu kepada Allah sampai kamu mencapai yakin. Maksudnya sampai kamu menjadi wali dan mencapai derajat yakin, maka boleh kamu tidak ibadah. Dan ini yang kami dengar dari kelompok sebelum saya ke Yaman. Pesantren-pesantren mereka ma'ruf dan tidak usah disebutkan namanya takut nanti bermasalah maka orang ini biasa pergi ke bar setiap malam minggu. Bagi bagi mereka mabuk dan bar yang sudah mencapai tingkat yakin halal. Kemudian di saat pulang karena mabok ada mobil lewat jam 3 malam, mungkin dipikirnya cahaya itu adalah <laughs> cahaya apa? Akhirnya disamperin ditubruk mati. Mati ditubruk mobil jam 3 pulang dari bar, mau pulang ke rumahnya. Maka akhirnya gegerlah dan ternyata diketahui bahwa bagi dia bar itu minuman keras bukan haram karena sudah mencapai tingkat yakin. Maka orang ini kenapa bisa sampai seperti itu? Karena meyakini ayat tadi. Wa'bud rabbaka hatta yaqiyakal yakin. Dan permasalahan ini banyak. Bukan di Indonesia saja, di Arab juga banyak. Bagi mereka orang-orang yang sudah mencapai tingkat yakin ibadah mereka mempunyai ibadah yang khusus. Kembali kepada permasalahan. Tapi makna yakin di sini apakah ditafsirkan oleh mereka yakin seperti mereka ilmu yakin? Tidak ada salaf? Ada. Di dalam salaf maknanya adalah mati, iya atau tidak? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal hatta akal yakin Ibadahlah kamu kepada Allah sampai kamu mati. Itu maknanya. Maka di sini tafsiran mati itulah yang hak. Ibadahlah sampai kamu mati. Dari mana dalil mati ahli sunnah ini? Di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Mudassir. Hatta atanal yakin. Apa makna yakin? Hah? Kematian. Karena malaikat di saat melempar mereka ke api neraka, masalah kakum fi saqar. Qalu lam minal musallin walamna kunut imul nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Maknanya bahwa malaikat melemparkan kepada api neraka bagi mereka orang-orang yang kufur ini karena mereka melaksanakan amal-amal buruk ini sampai kepada atanal yakin, datang kepada kami maut, mati. Ini Al-Qur'an wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin ditafsirkan dengan surat Al-Mudathir hatta atanal yakin. Makna yakin apa? Maut, meninggal. Maka makna beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman Ibnu Maz'un, bukan Utsman Ibnu Affan. Dari Utsman Ibnu Maz'un, di saat meninggal berkata Nabi, "Fa'ina Utsmana qad balaghal yaqin." Bahwa Utsman telah mencapai kematian. Makna yakin di lugatil Arabiyah bimakna kematian. Tidak ada makna yakin adalah ilmul yaqin yang diambil dari sanadnya dari hati dari Rob tidak ada. Maka ini adalah rekayasa mereka. Maka ini contoh yang kedua Bagaimana mereka mempelintir ayat mutasyabih wa rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin makna yakin adalah ilmu yakin. Dari mana? Dari tadi. Karena ayat ini mutasyabih. Alhasil inilah dari contoh-contoh yang kami berikan tentang permasalahan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjarah kelompok-kelompok sesat. Maka kita simpulkan sekarang usul dakwah ahli sunnah wal jamaah dalam muamalah dakwah kita dengan kaum muslimin, dengan para umara, dengan yang lainnya adalah at Kita menjadikan penjeda, kita menjadikan pembeda, kita menjelaskan mana yang hak dengan yang batil, bukan berdakwah basa-basi dengan kelompok-kelompok sesat. Maka telah tadi kami sebutkan Al-Quran tiga ayat. Dan hadis iftirakul ummah. Kata Nabi, semuanya di api neraka kecuali satu. Maka apakah ridho kita yang masuk kepada sistem tadi? Duduk bersebelahan dengan orang-orang yang bukan ahli sunnah. Orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, kullu hafinar ila wahidah. Ridho karena untuk sesuap dua suap nasi, ataupun untuk populer menjadi terkenal se-Indonesia, maka tidak seperti itu dakwah ahli sunnah dari usul dakwah ahli sunnah. Dan begitu pun disebutkan tadi di dalam hadis bagaimana Nabi mencela al-khawarij, kilabu ahli nar dan dicela hudasa asnan, sufaha ahlam. Lam yablug hanajirahum. Membaca Al-Qur'an tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Yang merukuna minad din kama yang merukuna sahma minar Mereka lari dari agama yang lurus ini. Secepat kilat. Seperti ini para pemuda-para pemuda. Belajar seminggu, kemudian mengkafirkan pemerintah. Belajar seminggu. Cepat sekali. Kata Nabi, bagaikan keluar dari panah busur. Panah yang keluar dari busur. Cepat sekali. Maka itulah mereka. Dijarah oleh Nabi. Dan Qadariyah dijarah oleh Nabi. Majus hadhil ummah. Dan juga disebutkan tadi orang-orang yang ahlul bid'ah mentakwil takwil dikatakan oleh Nabi fahdaruhum jauhi mereka maka jelas perintah-perintah Nabi untuk kita menjauhi mereka kelompok-kelompok sesat dalam dakwah ini inilah dari manhaj yang hak yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dan as-salafus soleh maka oleh sebab itu contoh yang terakhir kita berikan banyak permasalahannya namun yang terakhir di dalam Sahih Muslim antum lihat di Kitabul Iman di hadis nomor 9 diriwayatkan oleh Yahya Ibnu Ya'mur dari Irak di saat mereka sedang haji sengaja mereka haji dan ingin menanyakan masalah tentang manhaj dan akidah kepada para sahabat yang didapati. Maka mereka dalam haji itu mencari dan mencari alhamdulillah kata mereka kami mendapati Abdullah ibnu Umar. Maka akhirnya diadukan kepada Abdullah ibnu Umar bahwa kami nahnu fi Iraq rajulun yusama Ma'bad al-Juhani. Huwa wa firqatuhu yaqul bi anna laha la ya'riful qadar wal amru unuf. Bahwa kami di Irak ada kelompok yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani yang mana mereka mengatakan Allah itu tidak mengetahui qadar. Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari dan yang telah lampau. Kemudian disebutkan wal amru unuf. Lalu apa yang terjadi esok ya kejadian baru diketahui esok hari ataupun hanya sekedar unuf. Kebiasaan biasa. Bukan Allah mengetahuinya dan sebagainya. Maka ucapan kufur. Apa ucapan Ibnu Umar kepada mereka? Di saat mereka meminta fatwa kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar tidak basa-basi, bukan basa-basi. Dia katakan, "Ana bariun minhu wa hum minna bura'a." Katakan kepada mereka, Umar Ibnu Umar berlepas diri atas manhaj yang sesat mereka dan mereka berlepas diri dariku. Maka ini manhaj al-sunnah wal Jamaah di dalam berdakwah tidak basa-basi kepada kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok bid'ah dikarenakan mencari populer, dikarenakan mencari makan, maka jika kita telah masuk kepada itu, akhirnya konsekuensi-konsekuensi dari manhaj al-sunnah wal jamaah akan kita buang. Maka mana kegarangan kita kepada kelompok ahlul bid'ah? Yang mana kelompok ahlul bid'ah disebutkan oleh Nabi Kulu hafinar ila wahidah maka menjadi teman dalam satu sistem, teman dalam berdakwah, teman dalam berfatwa sama-sama memberikan fatwa. Dari mana? Dari Wehdah memberikan fatwa, dari ormas-ormas yang ma'ruf. Keadaannya parah dari segi akidah memberikan fatwa, yang akidahnya maturidiyah, asyairah memberikan fatwa sama. Lalu, kenapa mesti seperti itu? Tidakkah bisa kembali kepada zaman? Zaman seperti kita dulu belajar bersama Syekh kita Mukbil. Dan kita tinggalkan dunia sekejap karena dunia jika kita kejar, dunia itu akan berkata apa? Catch me if you can. Kejarlah aku jika kau mampu. And I catch you dan aku akan menangkapmu. Dunia ini jika kita kejar popularitas, jika kita kejar kekayaan, hanya dunia yang kita kejar, maka dunia ini tidak akan habis-habisnya. Namun akhirat yang akan terkena kambing hitamnya. Sibuk di dunia karena popularitas, karena harta dan dunia, akhirnya agama kita terbuang. Maka banyak di dalam hadis-hadis seperti ini. Rasulullah SAW bersabda di hadis Muslim diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Badiru bil a'mal fitanan kakit ilailil mudlim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiro. Au yumsi kafira wa yusbihu mu'minan dan sebagainya. Maknanya mumpung kalian hidup di dunia laksanakanlah apa-apa yang kita pelajari dari manhaj-manhaj al-sunnah dan laksanakanlah dari amal-amal soleh yang sesuai dengan manhaj al-sunnah fitanan kakit ilailil mudlim. Karena di dunia ini fitnah yang sangat besar. Fitnah lapar, butuh makanan. Fitnah, kita tidak terkenal, ingin populer, ingin jadi terkenal, huburi asah, mencintai gemerlap dunia dan kursi-kursinya. Maka fitanan kakit ilailil mudlim. Fitnah dunia ini bagaikan kegelapan yang merayap. Tidak diketahui. Tiba-tiba, oh sudah malam. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafirat. Di mana seseorang yang tadi pagi dalam keadaan muslim di sore hari sudah kafir karena fitnah dunia ini. Yang kemarin muridnya Syekh Mukbil keras, aumannya bagaikan singa sunah. Wow. Groar. Kemudian masuk kepada sistem menjadi miau, pusiket. Dikasihani. Ah, pusiket, kasihan, miskinah. Maka fitanan Kakit kakit ilailil muslim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seorang muslim di pagi hari esoknya kafir. Kebalikannya. Kafir di sore hari dan di pagi hari muslim di, di sore hari dan di pagi hari menjadi kafir. Maka jangan seperti itu. Dan dunia ini jika dikejar, dia akan lari dan lari dan akan mengatakan Can I catch me? Catch me if you can, and I catch you. Maka dunia ini akan mengejek kita, kejarlah aku, kejarlah aku. Jika tidak kau bisa mengejar aku, kelak kau yang kutangkap. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man hammahu ad-dunya. Barang siapa yang hidup di dunia ini, tujuan akhirnya adalah dunia mencari popularitas, mencari makan, mencari rizki, tidak peduli dari halal yang haram, dari manhaj yang hak, yang penting dunia, manhamahu dunia, ya ja'alallah fi ainihi faqra wa yaj'alallah fi yadihi sugla. Maka Allah jadikan matanya itu fakir, tidak pernah mensyukuri. Selalu kurang dan kurang. Maka sekarang sudah 20 tahun mungkin di Indonesia. Dari semenjak dulu belajar dengan imam muhadis tidak cukup. Sekarang alhamdulillah mempunyai anak dan istri yang banyak, maka alhamdulillah bisa makan dan minum. Maka tidaklah cukup dengan ini. Masih harus masuk kepada sistem dan mengikuti sistem-sistem yang ada dan mengikuti dunia, popularitas dan mencari dari kemahligaian dunia maka disebutkan ja'alallahu fi ainihi faqra wa yaj'alu fi yadihi sughla disibukkan tangannya dan matanya disibukkan pemikirannya untuk mencari over and over again tambahan dan tambahan lagi maka inilah nasib mereka maka seperti disebutkan di dalam ayat Allah berfirman, "Alhaykumut takatsur." Maaf saya baca qiraah aduri Anil Kisai di qiraah Hafiz An Asim, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Maka telah melalaikan perlombaan dunia. Mencari makan, mengumpulkan pundi-pundi uang dan mencari popularitas hatta zurtumul maqabir sampai sudah tidak bisa di stop lagi remnya terus terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Sudah ditahdir nih oleh para ulama. Ya sudah terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Alhasil semoga Allah menjauhkan kita dari permasalahan huburi asah, hubu dunia dan diistiqomahkan kita kepada dakwah maka kita tutup kajian kita karena waktu sekarang ini adalah doa mustajab, mari kita berdoa kepada Allah. Saya tidak mengatakan di akhir majelis itu berdoa, tidak. Tetapi kesempatan. Karena kita berpuasa sesuai di hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga hadis Anas yang mana derajatnya Hasan li Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salah satu dakwatuhum la turad, tiga orang yang doanya tidak ditolak. As-shaim hatta yuftir. Doa orang berpuasa sampai dia berbuka, maka doa kalian mustajab. Mari kita berdoa, as'alullahal karim rabbal arsil adim An yuwaffiqana bima yuhibbuhullah wa yardah. Wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan wa an yataqabbal minna siyamana wa qiyamana maka kita meminta kepada Allah yang mempunyai ars yang sangat luas dan maha pemurah dan penyayang agar Allah menunjukkan kita dan membimbing kita kepada apa-apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Dan juga kita meminta kepada Allah rizqan halalan taiban diberikan rizki yang melimpah dan halal. Wa ilman nafi'an dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, amal-amal yang diterima dari salat kami, puasa kami di siang Ramadan ini dan di malam-malam dengan salat tarawih dan salat malam. Maka kita berdoa pula untuk pemimpin-pemimpin kami. Allahumma fad bilad NKRI Indonesia, Allah jaga negara kami NKRI tercinta. Allahumma fad wulata amrina. Dan Allah jaga dari pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah mereka hidayah. Allahumma hdihim ila sabili rus. Berikanlah mereka hidayah wahai Allah. Dari Bapak Jokowi dan staf-stafnya. Agar Allah memberikan hidayah kepada mereka karena manhaj ahlu sunnah mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya. Seperti Hudayl ibnu Iyad berkata, jika aku mempunyai doa yang mustajab, aku berikan doa kepada pemimpin-pemimpinku agar diijabahi oleh Allah agar mereka dalam keadaan baik dan benar. Karena jika pemimpin kita dari doa kita menjadi baik dan benar, untuk apa? Untuk kebaikan kita juga. Maka alhamdulillah SDM, sumber daya manusia dari orang-orang Indonesia itu cerdas. Dan saya duduk di Yaman, di zaman Syekh Mukbil. Dikatakan oleh Syekh Mukbil, orang Indonesia ahlu sunnah yang paling mempunyai akhlak dan adab. Dipuji kita oleh Syekh Mukbil sendiri. Padahal ada padanya orang Eropa, Afrika, dan orang Asia yang lain selain dari Indonesia dan juga ada dari orang Yaman itu sendiri. Namun Syekh kami Mukbil mengatakan orang tolabul ilm yang mempunyai adab tolabul ilm orang Indonesia. Setelah itu bergulir di zaman Al-Hajuri. Kami dengar juga memuji orang-orang Indonesia. Kesimpulannya, kita orang-orang Indonesia good manner, mempunyai akhlak, adab yang baik. Maka oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah kepada pemimpin kita. Maka jika kita orang Indonesia baik, pemimpin kita orang mana? Orang Indonesia. Maka good manner mereka kebanyakan. Maka kita doakan presiden kita, para staf-staf yang ada dari menteri-menteri, agar Allah menjaga mereka. Karena kebaikan mereka dari doa kita, ya Allah, jagalah mereka. Allah menjaga mereka. Selalu di atas sunnah, selalu di atas kebaikan, itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan kita pula. Maka Mungkin ini yang bisa kita berikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.